ini diawali dari ayat 1 sampai ayat 50. Surah Al-Anbiya diawali dari ayat 1 sampai ayat ke-50. Baik pendengar dan pecinta Radio Kemen Jakarta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama kembali dalam taklim tadarus bimbingan membaca Al-Quran. Untuk hari ini kelas B ya, kami pilihkan masih surah pendek, surah Al-Humazah. Biasanya kan dari juz amal dari atas ini dari bawah dulu karena memang ini belajarnya untuk kelas B ya, kelas B atau kelas A yang tengah belajar. Yang kelas C besok. Jadi sehari B, sehari C. Surah Al-Humazah dilihat surahnya ini ya. Al-Humazah surah ke-104, pengumpat. Ini sebetulnya tanpa tafsir saja sudah jelas ya maknanya, tapi ada nanti Mungkin ada beberapa dari Ibnu Kasir ataupun dari Pizir dalil Quran bisa kita pahami. Dan kenapa sebab turun ayat ini. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wai, wailul likulli humazatil lumazah. Alladhi jama'a malahu wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layumbazanna fil hutamah. وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة Dilihat dulu inayahnya terlebih dahulu Terjemah perkataannya Inayah juz ke-30. Ya. Kalau terjemah bebas kan seperti ini. Di terjemah Departemen Agama, ini Al-Humajah pengumpat. Terdiri dari sembilan ayat turunnya di Mekah. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Kecelakaan besarlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Mengumpulkan dan menghitung-hitung harta yang karenanya dia menjadi kikir. Dan tidak mau menafkahkannya di jalan Allah. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Dengan harta yang melimpah bisa sampai tujuh turunan, dia pikir hidupnya akan kekal dan abadi. Padahal sekali-kali tidak. Di ayat keempat diungkapkan sekali-kali tidak. Kala layum yumbadanna fil Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah. Dan tahukah kamu apakah hutomah itu? yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan. Ini dalam tafsir Buya Hamka dan tafsir Al-Misbah diungkapkan nah, dia tidak mati. Dia hidup, dibangkitkan kembali di akhir nanti, disiksa di neraka orang-orang kafir ini dalam keadaan hidup-hidup bisa dibayangkan. Di satu tempat yang terkunci rapat. Ada yang bilang kunci besi, pintu besi. Diikat di dalam tiang-tiang kemudian dinyalakan api. Bisa dibayangkan, kita lihat di televisi ada orang yang terbakar atau yang dibakar aja hangus seperti itu. Itu api api surga, eh, api dunia itu sudah dingin ya. Beberapa ribu tahun didinginkan. Ini api neraka ini seperti itu. Enak dong hancur. Apa enaknya? Setelah hancur jadi lagi. Dibakar lagi, hancur lagi, dibakar. Seperti itu terus menerus berlangsung. Allah Rabbi sampai kapan? Seterusnya orang-orang kafir itu. Tetapi lain dengan orang-orang yang beriman kan. Yang ada iman dalam dadanya tidak akan kekal di dalam neraka. Tapi pertanyaannya berapa lama di, dicuci dulu di neraka Naudzubillah kan? Satu hari di neraka, satu hari di alam akhir nanti saya dengan seribu tahun kehidupan di dunia. Allahu Akbar ya. Ini. Sekali-kali tidak sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah. Dan tahukah kamu apakah hutomah itu yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan yang membakar sampai ke hatinya saking panasnya Allah Rabbi. Ya, sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. bagi di open gitu ya. Allah Akbar. Sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Terjemah perkatanya di halaman 172 ya. Ibu dan bapak yang sudah memiliki inayah. Ini juz ke-30. Dimiliki lah ya. Nah, di toko-toko buku banyak. Di Senen, di proyek Senin juga ada banyak. Di toko-toko buku Islam juga ada banyak. Surat Al-Humazah tentang pengumpat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaan bagi setiap pengumpat lagi pencela. Wail, kecelakaan. Ada yang bilang ini neraka wail katanya. Likul, bagi setiap. Li, bagi. Kulli, setiap. Humazah, pengumpat lumazah pencela. Ini. Nah, jadi ada yang berupa gerakan doang, ada lisan doang, ada juga yang dengan gerakan mencelanya. Mencontohkan orang yang maaf kakinya tidak ada sebelah atau apa bagaimana dicontohkan dia. Nah ini menyakitkan. Alladzi jama'a mala wa 'addadah. Alladzi yang kalau alladina apa? Yang kemarin orang-orang yang ya, harus diingat itu. Kalau alladzi yang atau orang yang cuma satu. Kalau alladzinya jama' alladzina yu'minuna bil ghaib orang-orang yang itu orang-orang yang di sini alladzi yang saja penyambung alladzi yang jama'ah dia mengumpulkan malan mala ya harta kalau dihentikan jadi mad iwad kan mala kalau di, di disambung jadi malau jadi idgham bigunnah alladzi yang jama'ah dia mengumpulkan mala hartanya wa'adadah dan dia menghitung-hitungnya. Aduh, uangku berapa, berapa, berapa. Cukup untuk ini, ini, begini, begini. Dikumpulkan terus. Dia pikir akan kekal hidup dengan hartanya itu. Tapi malahan dia repot dengan hartanya. Kita bisa lihat bagaimana berakhirnya orang-orang yang mengumpulkan harta, kemudian dia pelit dengan hartanya. Bukan nggak boleh kaya, dalam Islam harus ya, usaha harus. Haji juga, haji kan pakai uang, Jakat pakai uang, sedekah pakai uang, sekolah pakai uang. Tapi kita bukan bukan hamba dinar, bukan hambanya uang. <laughs> Itu itu hanya untuk alat saja. Ya, sampai di sini juga pakai uang naik mobil dah. Ya, dengerin juga pakai listrik, pakai uang. Radio juga nyebar pakai uang. Tapi kita bukan hamba uang. Gitu. Alladhi yang jamaah dia mengumpulkan mala harta. Digabungkan jadi malau idgom bigunah. Malau wa'addadah. Dan dia menghitung-hitungnya. Dihitung terus. Yahsabu anna malahu akhradah. Yahsabu. Dia mengira. Anna. Ini litaukid. Bahwasanya malahu hartanya. Nyahnya mana hu itu. Jadi marsilah kosiroh yang ketemu alif. Jadi marsilah tawilah. Sebetulnya bukan ketemu alif ya. Eh, marsilah kosiroh ketemu hamzah di lain kalimat. Tapi kenyataan, kenyataannya sekarang Indonesia matobi marsilah kosiroh ketemu alif. Sama seperti majaizman pasil, Majaizman pasil matobi ketemu alif. Hakikatnya bukan ketemu Ali tapi ketemu Hamzah di lain kalimat. Sabu dia mengira anna bahwasanya malahu hartanya akhladah akan mengekalkannya. Dia pikir dengan hartanya sampai tujuh turunan dia akan kekal dalam kekuasaan akan mudah. Tapi tidak seperti itu. Kala layum yumbazanna fil hutumah. Kala sekali-kali tidak. Layum yumbazanna sungguh dia akan dilemparkan kemana? fil hutomah ke dalam neraka hutomah. Allahu Akbar. Wama adroka mal hutomah. Wama dan apakah adroka kamu tahu. Ma apa al hutomah. Hutomah itu ini bentuk pertanyaan. Dan tahukah kamu apakah hutomah itu? Wama waknya dan maknya apakah ya ini untuk bertanya wama dan apa dan apakah adroka kamu tahu ma apa al hutomah hutomah itu Narullahil muqadah yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan. Nar api, narullah api Allah. mudah pilih. ilaih. Narullahil muqadah. Api Allah al-muqadah yang dinyalakan. Allati tattari'u 'alal afidah yang naik sampai ke hati. Allahu akbar. Dia dibakar bukan dalam keadaan mati, tapi dalam keadaan hidup-hidup. Tangannya semuanya diikat dalam sebuah tiang Kemudian ditutup rapat, bisa dibayangkan gimana. Di dunia aja yang terbakar dengan apinya dunia Allah Rabbi, hancur ya. Seperti itu. Ini dibakar, hancur, jadi lagi, dibakar, hancur, dibakar, hancur, dibakar, hancur, terus terusnya. Allah tidak ada berkah kesudahan orang-orang kafir ini ya. Allati taqtariu 'alal afidah yang naik sampai atas hati. Innaha 'alaihim mu'sodah. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Innaha sesungguhnya ia api hanya ke, ke api alaihim atas mereka muksodah terikat dan ditutup rapat fi amadim mumaddadah pada tiang-tiang yang panjang fi amad pada tiang-tiang mumaddadah yang panjang panjang ya tiang panjang Allah akbar pada tiang-tiang yang panjang itu ya terjemah perkatanya jadi tolong dimiliki sedikit-sedikit kita belajar ya mudah-mudahan Eh, selama ini kita kan alhamdulillah sudah istiqomah dalam beribadah, berilmu, ya, haji dan segalanya. Tapi kita kadang-kadang kan belum paham apa sebenarnya si isi yang kita baca itu. Nah dengan seperti ini kita sedikit oh itu toh. Seperti asbabun nujulnya kita lihat ya di asbabun nujul. Ini di halaman 672 dinyatakan sebab kenapa turun ini Eh, kenapa Quran ini turun, ayat surat ini turun. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Usman ibnu Umar berkata, masih segar terngiang di telinga kami bahwa ayat ini surat Al-Humazah ayat 1 sampai 2 ini ini wailul likul humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa 'addadah. Ini turun berkenaan dengan Ubay bin Khalaf, yaitu seorang tokoh Quraisy yang kaya raya yang selalu mengejek dan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kekayaannya. Ini diriwayatkan oleh uh, Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Utsman dan Ibnu Umar. Ada juga dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ayat ini maksudnya surat Al-Humazah ayat 1 sampai 3 turun berkenaan dengan Al-Akhnas bin Syarik yang selalu mengejek dan mengumpat orang. Ngejek-ngejek orang ya. Gitu ayat tersebut turun sebagai teguran terhadap perbuatan seperti itu. Sekarang kan ada, bahkan dalam dalam acara televisi itu ada orang yang bangga diejek dengan kejelekannya. Allahu Akbar ya. Dia bangga dapat duit besar. Tapi sayang, yang diejek itu kan ciptaan Allah. Dan anehnya orang suka lagi dengan acara seperti itu. Nah ini, tolong dipertimbangkan, dipikirkan. Apakah selayaknya orang dihina menghina, saling mengejek, saling mencela. Ya, dia tidak ada masalah dengan diejek dia dapat uang. Tapi tolong dicatat, yang diejek bukan dirinya, tapi itu ciptaan Allah. Kemudian dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ayat ini, maksudnya surah Al-Humazah ini, turun berkenaan dengan Jamil, Jamil bin Amir Al-Zumhi. Itu seorang tokoh musyrik yang selalu mengejek dan menghina orang. Kemudian dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Umayyah bin Khalaf selalu mencela dan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berjumpa dengannya. Maka Allah menurunkan ayat ini yaitu surat Al-Humajah ayat 1 sampai 9 sebagai ancaman siksa yang sangat dahsyat terhadap orang-orang yang mempunyai anggapan dan berbuat seperti itu. Sudah paham ya berarti ya sebab nuzul, sebab turun. Kenapa turun surat ini? Itu ya, mengejek suka nyelak suka ngejek kan kadang-kadang kita nggak sadar suka seperti itu. Mengejek tak terasa nawar, ah si abang mahal amat. Sebetulnya tidak usah seperti itu. Kalau suka ya dibeli, kalau enggak ya jangan diejek gitu kan. Nah, itu. Jangan diejek tapi diajak. Gitu. Jangan dipukul tapi dirangkul. Baik di 85904785 kami berikan kesempatan untuk ibu dan bapak yang ingin mencoba ya mencoba untuk bertadarus kelas B ya. Kan satu hari kelas A, satu hari kelas B, satu hari kelas C.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 Ke pantai, jangan ke pantai, ke pulau wai diptong. Diptong itu a dan i, a dan u kan au, ai gitu diantaranya. Kalau bahasa Quran kan berbaris fatah dengan waw mati atau ya mati. Wai wailul likulli humazatil lumazah. Alladhi jama'a malan wa'addadah. Hmm, ini banyak yang SMS ya. Lupa tadi saya ngasilin dulu. Nih. Oke. Okay. Kalau mau SMS boleh tidak masalah ya. Tapi nanti saya silin dulu. Kalau ada juga beberapa pertanyaan, kalau ingin bertanya silahkan ya. E, nanti saya jawab melalui dalilnya. Jadi saya tidak jawab hari ini, saya carikan referensinya. Baik dari Fikhu Sunnah, dari Bidayatul Mujtahid, atau dari e, Yusuf Kordowi, atau Ahasan. Pokoknya kita lihat ya sumber-sumbernya. Baik, yang mau SMS silahkan. Ini Bapak Mario di Bekasi, terima kasih. Pak Ari sebetulnya banyak yang kehilangan katanya. Kenapa enggak sore hari? Ya ini kebijakan perusahaan, mohon maaf Pak, Pak ya. Ini juga Ibu Yayu. Hmm, tiap hari mengikuti bagaimana saya kok enggak hmm, agak susah ikut ya pembahasan tajwid perkata. Oh iya, mohon kalau ada CD yang dasar. Ada-ada sudah ya. E, eh, CD tajwid, CD terjemah perkata ada. Jadi pelan-pelan. Jadi e, itu tadi terjemah perkata nanti di, dijabarkan dengan asbabun nujuh, kemudian tafsirnya. Untuk tajwid mudah karena sudah dibikinkan surat al dulu ya. Seperti gini. Eee... Eh, Ya A, yangnya jadi kosar. Ya A, ya majaiz munfasil. Kenapa matubinya ketemu alif seperti itu. Atau di sini. Wailul, wa-nya kosar. Wai, huruf lin. Wailul, idgom bila guna. Kenapa domatan ketemu lam. Itu sudah ya. Terima kasih. Silahkan aja nanti datang ke taklim. Ada CD, ada kasetnya ya. Untuk tunanetra dan mu'alaf free. Bebas, gratis. Ya. Tapi yang mau bantu, memperbanyak, silahkan. Minta satu aslinya diperbanyak, dibagikan. Mangga, Alhamdulillah. Silahkan ya kita berbagi. Itu. Dan alhamdulillah banyak yang sudah pinter dengan CD dan kaset ini. Baik, Assalamualaikum. Silahkan sudah masuk di 85904785. Oh, Mas Sigit. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Eh, yang. Halo. Dengar Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Eyang Pak Ustaz. Baik, silahkan Eyang. Mangga Kedengeran suara saya enggak? Iya, eh, yang dengarnya di radio ya. Belum masuk ya. Udah, sudah masuk. Eyangnya eh, dengarnya di radio. Eh, oh iya. Uh, Eyang kan sering masuk. Jadi di gagang telepon sekali lagi suara saya enggak terdengar. Di mana tuh? Di radio <laughs> gitu ya. Cuman kalau kekencengan suaranya, nah itu jadi masalah juga. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan. Ibu siapa ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Allazi jama'a malahu. Allazi allazi jama'a malahu wa 'addadah. الذي جمع مالا وأكدده يحسب عين وعدده الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده أخلده أخلده Kalalayung badan. Bukan badan, kan ada titiknya. Kalalayum bazal. Kalalayum bazanna fil hutama. Kalalayum bazanna fil hutama. Wa ma adro kamal hutama. Naruwahil. Jangan naruwah. Narullah. Naruwah. Allahil muqadah Allati tatoli hmm. Tato. Kan ada ta dan to ya. Allati tatoli'u alal af'idah Allati tatoli Bukan tat atau kan to Allati tatoli alal afidah الأفئدة التي تطلع tatali'u alal af'idah. Alal af'idah. Innaha alaihim mu'sodah. Fi amad, Ain. Fi amadim mumaddadah. Fi amadim mumaddadah. Baik, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam. Untuk ibu dan bapak, Netra, terumualaf atau yang lainnya bisa menghubungi Yati ya. Yati teleponnya di 993 88603. 993 88603 untuk mendapatkan CD dan kaset gratis untuk mualaf dan tunanetra. Yang bukan mualaf mari berbagi. Ya mumpung ada kesempatan, jangan dihitung-hitunglah harta itu. Dihitung-hitung iya, dicari iya, tapi di, dinafkahkan kembali, diinfakkan kembali, dizakati. Ada juga yang nanya, apa sih bedanya zakat dan infak? Kalau zakat itu sedekah wajib. Misalkan kita punya uang satu juta, keluarin dua setengah persennya, berarti dua puluh lima ribu itu zakatnya. Lihat surat At-Taubah ayat 60, surah ke 9 Nah, sedangkan infaknya, nah harta yang uang yang satu juta itu kan sudah di, di, dikeluarkan zakatnya dua setengah persen. Misalkan ini contohnya ya, Eh, sebetulnya ada yang bilang satu juta belum nisob, ada yang be beberapa pendapat ya. Nisobnya 96 gram emas, ada juga 86 gram emas, ada juga yang ah, udahlah jakat aja, yang penting kemana masuknya terserah gitu kan ada begitu. Jadi gambarannya kalau punya hutang, punya uang satu juta, dua setengah persennya berarti dua puluh lima ribu kan dari satu juta. Berarti satu juta dikurangi dua puluh lima ribu rupiah berarti tinggal sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah. Nah, infak itu diambil dari yang 975 ribu rupiah itu. Dilihat nanti di Al-Baqarah ya 215. Berapa infak sebelebih keperluan dan yang diutamakan orang tua dulu. Di sana ada orang tua, karib kerabat, saudara, baru ya di sana anak yatim dan lainnya. Itu dilihat. Jadi dari 975 mau dikeluarkan 25 ribu, 50 ribu, 100 ribu, selebihnya keperluan. saya mah kurang melulu. Nah itu tadi, semakin kita susah, repot, kita masih mengeluarkan, pahalanya semakin besar. Asal yakin semuanya ya. Gitu. Jadi silahkan ke 993 88603 dengan Yati untuk mendapatkan CD atau kaset gratis untuk tunanetra dan mualaf. Maaf mualaf di sini yang betul-betul baru ya. Kalau sudah 20 tahun mah bukan mualaf lagi. Tapi kalau ingin dapat silahkan. Cuman ganti CD-nya ditukerin lah gitu. Ada kemarin juga saya saya pari punya CD kosong 10 ya mangga. enggak. Saya kopikan dibagi-bagi lagi gitu. Di surat Al-Humazah ini eh, di tafsir Ibnu Kasir juz ke-30 Ibu Ani atau ibu yang lain yang sudah punya tafsir Ibnu Kasir ada di halaman 552. Yang dimaksud dengan humazah, lumazah ini al-hamz dan al bedanya. Kalau yang pertama, humazah itu melalui ucapan, nyelaknya, mencelak, mengejeknya. Sedangkan yang kedua melalui perbuatan. Makna yang dimaksud ialah tukang mencela orang lain dan menjatuhkan mereka. Penjelasan mengenai maknanya telah disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat lain, surah Qalam Hamazim ya di surat Al-Qalam. Ini tolong tidak menghubungi saya ya. Kalau SMS boleh. Kalau telepon jangan. Telepon ke telepon kak itu aja ke 85904785 ya. 85904785. Kalau SMS boleh, kalau telepon jangan ya, mengganggu. Setelah acara ini boleh mau nanya ke mau apa silahkan. Nah, di sini di tafsir Ibnu Katsir dinyatakan Makna yang dimaksud ialah tukang mencela orang lain dan menjatuhkan mereka. Penjelasan mengenai maknanya tersebut seperti dalam firman Allah surah Al-Qalam ayat ke-11 diungkapkan Hamazim masya'im binamim yaitu yang banyak mencela yang kian kemari menghamburkan hasutan. Ini sejalan dengan surat Al-Huzurat juga ya. Nanti kita bahas bagaimana orang yang suka mencela membanggakan satu kaum dengan kaum yang lain itu. Surat Al-Hujurat ayat 11 dilihat ya 11 12 nanti. Nah, di halaman 553 diungkapkan Ibnu Abbas mengatakan bahwa humazah, lumazah artinya tukang menjatuhkan orang lain lagi mencela. Al-Rabi' Ibnu Anas menyatakan bahwa al-humazah mengejek di hadapan sedangkan lumazah mengejek di belakang. Jadi ngomongin di depan itu humazah, di belakangnya lumazah. Mitnah berarti ya. Qatadah menyatakan Humazah Lumajah mencela orang lain dengan lisan dan matanya dan suka mengumpat serta menjatuhkan orang lain. Mujahid menyatakan bahwa Humazah dengan tangan dan mata, sedangkan Lumazah dengan lisan. Hal yang sama telah dikatakan oleh Ibnu Zaid. Malik telah meriwayatkan dari Zaid Ibnu Aslam bahwa makna yang dimaksud ialah memakan daging orang lain, yakni mengumpat Kemudian sebagian dari ulama menyatakan bahwa orang yang dimaksud ialah Al-Akhnas Ibn Shuraik. Dan pendapat yang lain mengatakan selain dia adalah Mujahid menyatakan bahwa makna ayat ini umum. Yaitu Al-Ladhi malau wa'addadah. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yakni menghimpun sebagian dengan sebagian yang lain dan menghitung-hitung jumlahnya sebagaimana yang disebutkan dalam ayat lain firman Allah wa jama'a di surat Al-Ma'arij ayat 18 serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Demikianlah menurut eh, As-Sadki dan Ibnu Zarir, Muhammad Ibnu Ka'ab telah menyatakan sehubungan dengan firman Allah, jama'a mala wa menghimpun harta dan menghitung-hitungnya, yaitu di siang hari terlena dengan harta bendanya dan merasa asyik dengannya. Dan apabila malam hari tiba, maka ia tidur bagikan bangke yang telah membusuk. Firman Allah, Yahsabu annama lahu akhlada, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Manusia itu mengira bahwa dengan mengumpulkan harta maka hidupnya di dunia ini akan kekal, maka disanggah oleh firman Allah yang lain, kala sekali-kali tidak. Yakni perkara yang sebenarnya tidak seperti yang mereka kira dan mereka dugakan. Kemudian disebutkan oleh firman selanjutnya keadaan yang sebenarnya. La yumbazanna fil hutomah. Bahkan sungguhnya dia sungguh-sungguh dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah. Sesungguhnya orang yang menghimpun harta dan menghitung-hitungnya dia akan dicampakkan ke dalam hutomah. Dan hutomah adalah nama lain dari neraka. Dinamakan demikian karena ia meremuk redamkan orang yang dimasukkan ke dalamnya. Allah. Untuk itulah maka disebutkan dalam firmannya. وَمَا أَدْرَوْكَ مَا الْهُتَمَةِ narullahil اللَّهِ الْمُقَدَةِ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى af'idah. Dan tahukah kamu apakah hutomah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sabit al badani mengatakan bahwa api neraka Hutomah membakar mereka sampai ke hatinya. Sedangkan mereka dalam keadaan tetap hidup. Hidup dibakar, hancur, hangus, jadi lagi, dibakar, hidup, dibakar, hangus, hancur seperti itu. Terus menerus. Dan bila man azab mencapai puncaknya, <coughs> maka mereka hanya dapat menjerit dan menangis. Merasa kesakitan yang tidak terperikan. Sakit, sakit. Tapi buat apa lagi? Karena di dunianya dia mendustakan ayat-ayat Allah. Muhammad Ibn Ka'ab Al-Khuzari menyatakan bahwa api neraka Hutamah membakar semua anggota tubuh penghuninya. Dan apabila hati api itu sampai ke hatinya dan mencapai batas ketenggorokannya, maka kembalilah api itu ke tubuhnya. Allah. Innaha alaihim mu'sadah. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Yakni bila mereka semua telah berada di dalamnya. Bisa dibayangkan. Open gimana sih untuk kue? Besi gitu. Di dalamnya. Mereka berada di dalamnya. Maka pintunya ditutup rapat. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam tafsir surah Al-Balad. Ibnu Murdawih menyatakan telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Muhammad telah menceritakan kepada kami Ali ibn Syuraj ya ini bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi saw. alaihi sehubungan dengan firman Allah innaha alaihim muqsadah sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka artinya ditutup rapat hadis ini telah diriwayatkan oleh Abu Bakar ibnu Abu Syaibah dari Abdullah ibnu Asad dari Ismail ibnu Khalid nah ini yang menyatakan seperti itu firman Allah fi amadi mumaddadah sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Atiyah al-Aufi menyatakan bahwa tiang-tiang itu dari besi. Asadi menyatakan ada juga tiang-tiang itu dari api. Nah ini. Ibnu Abbas hubungan dengan fir makna firman ini. Fi amadi mumaddadah. Sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Dimaksud yaitu. Yakni pintu-pintu yang diberi palang. Qatadah menyatakan di dalam kiroatnya adalah bahwa sesungguhnya mereka di dalamnya dikunci semua pintunya dengan palang-palang yang panjang. Allah apa yang bisa keluar boro-boro orang diikat, apinya nyala terus. Maka mereka dimasukkan ke dalam pasungan, sedangkan di leher mereka ada belenggunya, lalu ditutup rapatlah semua pintunya. Allah, kota dah menyatakan bahwa kami berbincang-bincang bahwa mereka diazab di dalam neraka. Dan pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Zarir. Abu Saleh menyatakan sehubungan dengan firman Allah yang diungkapkan fi amadi mumaddadah sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang yaitu belenggu-belenggu yang berat. Demikian tafsir Al-Humazah menurut versi Ibnu Qasir juz ke-30. Wallahu alam, Allahu akbar. Baik, di 94785 Tahu berarti ya isinya ya, seperti itu. Kita untuk menghindari mencela, mengumpat. Jadi kalau ngomongin orang itu ngomong bener aja itu udah gibah, apalagi nggak bener gitu ya. Bohong fitnah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu? Dengan Ibu Eni. Ibu Eni? Iya. Di mana Ibu? Dari Kelender. Kelender lebih dekat dengan teleponnya, maaf Ibu ya. Suara Ibu kecil kecil ya Pak Ustaz. Nah begitu ya silahkan Mangga. Ustadz mau belajar. Mangga silahkan. Maafin ya kalau salah. Nggak apa-apa orang belajar masa nggak boleh. <laughs> silahkan Ibu ya. Iya. A'u. A'u. billahi minas Sinnya besar. Nyamber, nyamber. A'udzu billahi minash gitu, Bu. Wailul. Wai, bukan wai. Wailul likulli humazatil lumazah. Pendek linya. Wailul, wailul, wailul likulli humazatil lumazah. Linya pendek ibu. Wailul likulli humazatil lumazah. Yang kencang atuh. Allazi Allazi jama'a malan wa'addadah. Yang lepas suaranya ya. Ya, sabu anna malan. makanya jangan ke jangan ke hidung. Yahsabu anna malahu akhlada. Yahsabu anna malahu. An, annya ditahan, hanya dilepas. Yah ma lahu akhlada yahsabu Anna ma anna ma lahu akhlada Kalla yumbazanna fil hutama Ibu sendiri, eh, ayat, ayat 4. Kalla ya. Kalla yumbazanna Jangan bazana atuh. Gini. Kalla yumbazanna fil hutama Layum Bazan Iya, yang pede aja Bu. Kalau nggak pede kadang-kadang yang suka salah. Tenang aja Bu, nggak usah takut. Belajar kok. Dalnya kol-kolah. Wa ma adraka mal hutamah. Ada Ad kol-kolah sugro. Kamal hutamah. Narullahil Nah di situ nggak uh, nggak ini di situ panjang. Narullahil muqaddah yang pendek yang bawah nanti yang ayat 8. Ya. Narullahil muqaddah. Allati tattali'u 'alal Tak dulu kemudian to. Allati tattali'u 'alal afidah. تطلع على الأفئدة إنها pendek atuh fi amadim mumaddadah ain fi amadim mumaddadah Terima kasih Ibu. Iya Ibu. Kamu ya. belajar. Ada waktu Ibu datang ke Talim ya, Sabtu atau oh, Minggu. Oh, iya. Yang ada di Depok ke Depok hari Jumat. Oh. Yang ada waktu hari ini di Bibidakara Masjid Al-Hidayah di di basement. Boleh silahkan Ibu ya. Iya, Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang sehari ini eh, untuk kelas B. Mohon maaf digabung-gabung dengan asbabun nujul tafsirnya biar kita paham. Nanti diulang lagi besok kan masih Atta Gobun ya, Atta Gobun untuk kelas C-nya. Untuk kelas B-nya berikutnya nanti masih masih Wailul ini. Nih ya. Uh, di tafsir fizidalil Quran di bawah naungan Al-Quran ini yang ditulis oleh Syed Kutub di halaman 586 di sana dinyatakan surat ini merefleksikan merefleksikan salah satu gambaran nyata dalam kehidupan dakwah di masa awal. Pada saat yang sama juga merupakan contoh yang selalu berulang-ulang dalam tiap lingkungan masyarakat sampai saat ini. Itu gambaran seorang yang suka mencela, ya, yang tercela dan mencela kerdil jiwanya yang diberi harta lalu harta itu menguasai dirinya hingga ia tidak mampu melepaskan diri dari pengaruhnya. Ia merasa bahwa harta merupakan nilai tertinggi dalam kehidupan. Dia yang membuat semua nilai dan kehormatan menjadi rendah di hadapannya. Baik kehormatan manusia, kehormatan makna ataupun kehormatan berbagai hakikat. Ini bagus sekali ya dari Bezalel Quran. Karena ia telah memiliki harta, maka ia merasa telah memiliki kehormatan manusia dan harga diri mereka. Mereka dengan dia sesuka hati membeli orang, memperlakukan orang dan segalanya. Sebagaimana ia mengira bahwa harta berkuasa atas segala sesuatu. Tak ada yang tidak bisa dilakukan dengan harta menurutnya. Bahkan mampu menolak kematian dan mengabaikan kehidupan. Tapi kenyataannya nggak begitu. Atau mampu menolak, menolak koda. Kodo ya, ketetapan. Atau hisab dan balasan Allah. Jika ia masih menganggap ada hisab dan balasan. Oleh sebab itu ia bertindak bodoh dengan harta tersebut. Selalu menghitung-hitungnya dan merasa senang menghitung-hitungnya. Di dalam dirinya muncul rasa sombong yang merajalela. Yang mendorongnya untuk meremehkan kehormatan dan harga diri manusia. Mengumpat dan mencelanya. Mencelanya dengan lidah dan melecehkannya dengan gerakan. Baik dengan menceritakan gerak-gerik dan suara mereka. Atau dengan merendahkan sifat dan keadaan mereka. Dengan ucapan dan isyarat. Dengan dengan kedipan mata atau cacian atau saat ngobrol dia memula, memalingkan muka sepertinya dia, meremehkan sekali dengan sindiran yang melecehkan dan dengan gerakan yang menghinakan. Ini merupakan salah satu gambaran yang tercela dan hina di antara gambaran-gambaran jiwa manusia manakala kosong dari muruah atau dari akhlak dan iman. Islam membenci gambaran jiwa manusia yang rendah ini karena Islam sangat menjunjung tinggi akhlak yang mulia. Islam berbagi ayat Al-Quran atau beberapa Al-Quran mengungkapkan, melarang tindakan melecehkan, mencela dan mengumpat. Hanya saja penyebutan larangan itu di dalam surat ini dengan penuh kecaman dan ancaman mengisyaratkan bahwa Al-Quran menghadapi suatu realitas nyata yang dilakukan oleh sebagian kaum musyrikin kepada Rasulullah SAW dan kaum mukmin. Kemudian datang jawabannya dalam bentuk penolakan yang sangat keras dan ancaman yang menakutkan. Terdapat beberapa riwayat yang menyebutkan sebagai ya, ini ungkapan adalah tokoh-tokoh ini tetapi riwayat-riwayat ini tidak kuat. Sehingga kita cukupkan dengan ini ungkapan. Ancaman itu datang dalam salah satu bentuk pemandangan di hari kiamat yang mencerminkan bentuk siksaan fisik dan kejiwaan bentuk api secara indrawi dan maknawi. Di dalamnya terlihat adanya kesesuaian antara tindakan dosa, cara pembalasan dan suasana siksaan. Di sana ada gambaran pengumpat dan pencela yang selalu mengumpat manusia dan mencela harga diri dan kehormatan mereka. Ketika dia mengumpulkan harta, lalu mengira harta itu bisa membuatnya kekal. Gambaran orang yang menyombongkan diri melecehkan orang lain dan merasa kuat dengan hartanya itu diperhadapkan dengan gambaran orang yang dilemparkan, dibuang dan dijatuhkan ke dalam hutoma Allah yang menghancurkan hutoma ya, neraka hutoma yang menghancurkan segala sesuatu yang dilemparkan ke dalamnya. Lalu hancurlah ini eksistensi dan segala kesombongan yang ada. Hutomah itu adalah api yang disediakan Allah yang dinyalakan. Narullahil muqadah. Ini dinisbatkan kata api kepada Allah dalam susunan ayat tersebut dan dihususkan sedemikian rupa. Semua ini mengisyaratkan bahwa ia adalah api yang unik, tidak biasa, sangat menakutkan dan sangat mengerikan. Api itu membakar sampai ke hatinya yang menjadi pangkal munculnya umpatan, celaan, pelecehan, kesombongan dan keterpedayaan. Allahu Akbar untuk melengkapi gambaran orang yang dihancurkan, dilemparkan dan dibuang ini, maka disebutkan api itu ditutup rapat atas mereka. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkannya darinya dan tidak seorang pun yang bertanya tentang dirinya. Di dalam api itu ia diikat pada tiang-tiang sebagaimana binatang diikat tanpa kehormatan. Di dalam bunyi lafaznya terdapat kesan kekerasan. Adjadah, kalla, layumbazanna, tattali'u, mubaddadah. Nah, dalam berbagai makna ungkapan-ungkapan ini terdapat penegasan dengan menggunakan berbagai sarana penegasan. La yumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqaddah. Ungkapan global dan memiliki arti dua ini. Kemudian pertanyaan yang mengungkapkan kedahsyatan juga jawaban dan keterangan yang ada. Semuanya ini termasuk ungkapan yang menyatakan penegasan dan besarnya persoalan tersebut. Di dalam ungkapan surat ini juga terdapat ancaman bahwa di sini dalam ungkapan ini terdapat sejenis keserasian penggambaran dan perasaan yang serasi dengan perbuatan pengumpat dan mencela. Allahu Akbar ya. Ini dari Fizilal Quran. Di sini. Wailul likul humazatil lumazah. Allah. Al-Quran menyertai berbagai peristiwa dakwah dan pada saat yang sama juga membimbingnya. Sehingga ia menjadi senjata yang ampuh dan tajam yang menghancurkan tipu daya para pembuat makar. Menggoncangkan hati para musuh dan meneguhkan jiwa kaum muslimin. Sungguh kami melihat dua makna besar pada perhatian Allah dalam penolakan gambaran tersebut. Yang pertama, mencela akhlak yang buruk dengan mengecam jiwa yang rendah. Kedua, menjaga kaum mukmin dan melindungi jiwa mereka agar tidak terkontaminasi oleh hinanya penghinaan. Tidak menghina dan menyadarkan bahwa Allah selalu melihat apa yang terjadi pada mereka. Membencinya dan menghukum tindakan itu yang celah, yang mengumpat. Hal ini sudah cukup bisa mengangkat semangat mereka untuk mengatasi tipu daya yang tercela itu. Nah ini ya, nanti uh, lusa kita masih di Al-Humazah ini. Uh, jadi tolong untuk kelas uh, B jangan ragu, belum bisa tidak apa-apa memang waktunya. Ada juga SMS Pak Hari tolong inayahnya dikumpulkan. Ya nanti insya Allah ya. Nanti saya bikinkan inayahnya, terjemah perkataannya dikasihatkan atau disidikan. Kemudian tafsirnya juga sedikit-sedikit uh, ya. Silahkan nanti tunanetra mu'alaf bisa belajar. Walaupun mungkin ada ini Pari seharusnya jam 4 di, dikembalikan kembali. Mohon maaf, ini kebijakan perusahaan. Jadi nanti ibu dan bapak setiap waktu, setiap saat bisa menyetel kembali. Karena yang bicara bukan Ari. Ari itu tidak ada apa-apanya. Saya hanya membacakan dari tafsir-tafsir yang ada. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat adanya. Ada saran, ada kritik, silahkan ke 0812 828 7881. 0812 828 7881. 0812-828-7881. Yang ingin kaset gratis, CD gratis, silahkan dengan Yati di 993-88603. Tapi untuk tunanetra dan mu'alaf. Yang bukan tunanetra, bukan mu'alaf, berbagilah diganti ya, sama-sama. Terima kasih untuk semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sodakoh guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. 97,9 FM, Radio Kayu Manis, Jakarta Adiós, hay un mar. Assalamualaikum warahmatullahi